ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما خلقنا وكما أكرمنا وكما رزقنا وأنعمنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyempurnakan pengabdian kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam media amal soleh yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan mudah-mudahan seluruhnya akan memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang pada gilirannya akan lebih banyak memberikan manfaat kepada sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini kita akan lanjutkan kajian usul fikih yang sudah kita sampaikan pada dua pekan yang lalu. maaf ini agak lambat komputernya. Baik. Kita sudah membahas bahwa kaidah-kaidah dalam usul fikih merupakan satu prestasi terbesar dari para ulama kita yang kemudian dari kaidah-kaidah yang mereka gulirkan hukum-hukum Islam atau persoalan-persoalan mutakhir kontemporer bisa ada acuannya dari acuan agama Islam. Bisa dibayangkan jika kaidah ini tidak ada, bisa kita bayangkan jika kaidah ini tidak ada, maka banyak sekali persoalan-persoalan yang tidak kita temukan kaidah-kaidah dasarnya yang menjadikan hukum Islam atau produk-produk Islam itu senantiasa bisa dikomunikasikan dengan persoalan-persoalan kontemporer. Salah satu dari kaidah tersebut adalah kaidah apa yang disilakan dengan al orfu Ini kalau saya selainkan jadinya anu ini apa agak lambat jadinya. Jadi kurang mengerti tapi ketika di ah, baik. Al-urf satu kaidah yang cukup istimewa di tengah persoalan kemasyarakatan yang cukup besar. Rasulullah sudah mengingatkan mar'ahul muslimuna hasan fa 'indallahi hasan. Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam itu juga bagi Allah merupakan sebuah kebaikan. Ada dua hal yang prinsip. Yang pertama, bahwa pandangan seorang muslim secara kolektif itu merupakan satu pandangan yang baik. Beda dengan pandangan personal. Ya. Makanya malu ahli muslimu hasan apa yang dipandang oleh seluruh komunitas muslim itu baik, maka di mata Allah itu baik. Karena tidak mungkin seluruh komunitas muslim itu sepakat untuk mengusung kemaksiatan atau kejahatan. Tidak mungkin. Mustahil seluruh komunitas umat muslim umat Islam ingin mengusung kejahatan atau kemaksiatan. Itu mustahil. Maka jika sebuah komunitas itu memandang kebaikan, maka itu juga mendapatkan legitimasi di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah kaidah yang bernama urut yaitu secara terminologi adalah kebiasaan mayoritas suatu kaum. Tentunya mayoritas muslim ini ya. Nanti kalau kaum itu umum, maka kalau kebiasaan di Eropa begitu, nanti menjadi keputusan hukum. Tidak. Jadi tadi tanda tanya bahwa komunitas muslim tidak mungkin menggagas secara kolektif hal-hal yang sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Nah kebiasaan itu bisa dalam perbuat perkataan, perbuatan atau mereka meninggalkan sesuatu. Ya misalnya ketika biasa ya masyarakat itu menyebutkan daging sudah otomatis yang dimaksud adalah daging sapi. Gitu. Ya. Karena tidak mungkin di sebuah komunitas muslim ketika membeli daging kemudian daging yang tidak halal gitu ya. Tapi sudah ya terbadalu nih kalau bahasa sudah ya muncul dalam persepsinya bahwa daging itu adalah daging sapi. Nah, atau kebiasaan masyarakat muslim yang berkaitan dengan ya, kebiasaan libur di hari tertentu dalam satu minggu, ya, misalnya hari Minggu, hari Ahad, itu kan merupakan sebuah kebiasaan yang itu juga baik. Ya. Ada sebuah komunitas misalnya di Malaysia, di provinsi Kelantan, itu liburnya hari Jumat. Iya. Jadi Ya, tahun di sana itu di Kelantan hari Jumat. Problemnya bagaimana? Terjadi problem karena ada anaknya yang sekolah di provinsi lain. Ketika anaknya libur, ya adiknya yang sekolah di provinsi itu tidak libur itu juga problem dengan orang tua mau menyeting waktu untuk anak-anaknya. Ya saya katakan problem tidak bisa ya, karena sudah di set hari ahad itu hari libur. Ketika provinsi lain mensetnya pada hari yang lain itu problem pada orang tua. Ya, jadi liburnya ini hari apa? Begitu. Cakupannya dibagi dua, ada urus yang am seperti kegiatan tertentu yang berlaku di masyarakat seperti jual beli mobil. Otomatis ketika kita beli mobil, itu seluruh yang terkait dengan mobil itu sudah masuk dalam hitungan angkanya, hitungan harga. Jadi ada banyak, ada dongkrak, ban serep dan sebagainya. Ada ya bermacam aksesoris yang sudah include di dalam mobil tersebut. Jadi itu sudah kebiasaan. Ada kebiasaan khusus yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu seperti penentuan masa garansi suatu barang. Kalau sebuah masyarakat menyepakati bahwa di sini sudah menjadi kebiasaan garansi barang itu tiga bulan. Maka sudah menjadi keputusan hukum. Lebih dari itu sudah tidak ada garansi. Atau kalau kita biasa menerima faktur kan ada barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Itu sudah tepat. Kalau memang kebiasaan di masyarakat itu barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, maka itu mengikat dalam keputusan hukumnya dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. you ya karena al-qiyat itu proses tawar menawar sebelum barang itu kita bawa ke rumah kecuali ada dalam tanda kutip jika mendapatkan suatu silakan dikembalikan tapi kalau sudah ada akan begitu maka sudah menjadi uruf hukumnya berlaku dan mengikat namun dari berbagai uruf yang ada kebiasaan-kebiasaan itu tentunya tidak semua kebiasaan itu masuk dalam kategori ya, keputusan hukum yang bisa diterima oleh Islam. Ada urut yang sahih, yang benar, yaitu kegiatan itu tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan Hadis, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendandakan mabarat. Ya. Seperti umumnya mungkin di masyarakat kita, selain dari mahar, keluarga itu memberikan hadiah. Ya. Itu kan tidak bertentangan, Pak. Atau di sebuah daerah yang lain, yang bukan hanya mahal tapi yang dibawa itu macam-macam gitu ya ada makanan ada perlengkapan pakaian dalam pakaian luar ada kosmetik biasanya ada beragam hal yang itu sebetulnya tidak termasuk dalam syariat tetapi itu menjadi sebuah kebiasaan yang sahih yang bisa dijadikan sebagai acuan tidak ada masalah tetapi ada urus yang pasti yang batal atau yang rusak. Tentunya yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis atau kaidah dasar dalam syariat. Seperti kegiatan pedagang menghalalkan unsur riba dalam pinjam meminjam. Ya, kan udah biasa. Kalau saya pinjam sepuluh ribu, maka nanti saya sekarang lagi saya harus bayar dua puluh ribu. Kan udah biasa. Tapi kebiasaan itu bertentangan dengan syariat karena menghalalkan unsur riba dalam pinjam meminjam. Ini Bapak Ibu lebih tahu tentang masalah ini. Tapi kebiasaan atau misalnya ya rentenir biasanya yang datang ke pedagang-pedagang kaki lima dan sebagainya. Kan mereka tidak mengatakan bahwa itu merupakan bunga atau riba. Dan itu menjadi kebiasaan saudara sudah biasa nih Pak kita melakukan transaksi demikian. Nah kebiasaan itu tidak termasuk dalam yang disetujui atau mendapatkan ya, penerimaan dari Al-Quran dan Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab jelas aturannya riba itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terutamanya dalam pinjam meminjam terutamanya dalam pinjam meminjam baik ini secara terminologi dahulu baru kemudian kita lihat ternyata para ulama sudah ijma sepakat bahwa kebiasaan yang sahih yang benar baik menyangkut urut yang am yang berlaku bagi seluruh masyarakat atau yang berlaku pada kelompok kecil dari masyarakat ya itu bisa dijadikan hujah dalam menetapkan hukum syariat namun karena urut itu sifatnya adalah melihat perkembangan masyarakat maka tidak permanen Ia bersifat kondisional kadang-kadang berbuat berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat. Kalau masyarakat sudah meninggalkan kebiasaan itu, maka kebiasaan itu tidak menjadi hukum lagi karena sudah ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, Alhamdulillah di masyarakat kita kebiasaan-kebiasaan baik baik itu cukup banyak sekali dan itu direspon baik oleh syariat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, salah satu dari kaidah uruf tadi adalah yang pertama al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan wa thabitu bil urfi ka thabiti bin Ya. Apa yang dikenal sebagai uruf sama dengan apa yang ditekan dengan syarat. Jadi kekuatan hukumnya sama. Ya. Sebuah hukum yang berlandaskan teks Al-Quran dan hadis itu sama kekuatannya dengan sebuah hukum yang berlandaskan kepada kebiasaan yang benar. Kekuatan hukumnya sama. Ya. Itu dalam kitab usul fikih yang sederhana. Jadi di antara contoh al itu kita masuk ke toilet bayar seribu. Itu kan. Kalau tidak bayar seribu itu berdosa karena sudah menjadi kebiasaan kalau masuk ke toilet itu bayar. Uruf kebiasaan baik tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Kekuatan hukum dari produk yang dihasilkan melalui acuan dari urut kebiasaan yang baik, yang benar, itu kekuatannya sama dengan produk hukum yang acuannya adalah teks-teks Al-Quran dan Hadis. Jadi subhanallah, ternyata Allah membuka peluang ya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang kontemporer yang berubah dari kebiasaan struktur masyarakat bisa menjadi acuan hukum yang mengikat sama kekuatannya dengan kekuatan jika itu ditetapkan oleh Al-Quran dan Kan banyak kemudian persoalan yang kita cari landasan di Al-Quran dan Hadis secara tekstual tidak kita temukan. Nah maka ini merupakan salah satu dari ya, hasil karya para ulama kita di dalam menetapkan. Jadi kekuatannya sama Nah, kemudian syarat-syarat huruf yang pertama, huruf itu berlaku umum dianut oleh mayoritas masyarakat. Nah, ini ter terkait dengan masalah budaya. Ya. Apakah budaya itu bisa dikatakan huruf? Ya, budaya misalnya maaf di Sulawesi Selatan di perkampungan itu kalau mandi itu barang satu sumur, Pak. Itu tidak pakai baju, cuma pakai kain aja perempuan dan laki-laki barang satu sumur. <laughs> apakah itu bisa dijadikan sebagai acuan hukum atau tidak atau sebuah masyarakat memang dalam masalah pakaian budayanya seperti itu berpakaian itu tidak menutup aurat misalnya apakah itu menjadi urus juga karena kekuatan urus itu sama dengan kekuatan sebuah produk hukum yang lahir dari bacaan atas teks dan hadis. Tentunya kan tadi ada yang sahih dan ada yang tidak. Jika bertentangan dengan nafs Al-Quran dan hari tidak jelas. Jadi produk urf itu jika tidak ada ya teks dalam Al-Quran maupun hadis jika ada sudah huruf itu tidak berlaku. Tetapi masalahnya kan banyak persoalan atau kebiasaan-kebiasaan yang dicari ya, tekstual di Al-Quran dan hadis tidak ada. Maka menetapkannya itu berdasarkan kaidah ini. Urut tidak bertentangan dengan Ulul terlebih dahulu telah memasyarakat sebelum ada ketetapan hukum. Nah, seringkali kita membedakan antara budaya dengan syariat. Ya, tahlilan itu budaya apa syariat sih? Peringatan Maulid itu budaya apa syariat Pak? <laughs> Jadi kalau dinamakan budaya itu lebih dahulu ada sebelum ada keputusan hukum. Tapi kalau sudah ada keputusan hukum, Ya, lantas kemudian keputusan hukum itu menjadi budaya di dalam sebuah masyarakat, maka itu sebuah syariat. Nah, maka urut itu harus sudah bermasyarakat dahulu, bukan kemudian ya, keputusan hukum sudah ada bahwa ini tidak boleh, bahwa e, harus menutup aurat, kemudian muncul budaya tidak menutup aurat. Maka itu jelas bertentangan dengan syariat. Karena lebih dahulu ada ketetapan hukum Huruf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam sebuah transaksi. Jadi kalau sudah jelas akadnya, ya, kalau di Malaysia itu masih diterapkan beberapa yang kalau kita beli jual beli itu kan, itu mereka menyebutkan dengan akad yang sore, bu saya beli barangnya bu ya, nanti yang menjual mengatakan ya Pak, saya jual barangnya. Jadi ada. Kalau kita sudah biasa, kalau ngambil barang, bayar, itu sudah selesai akadnya begitu. Tapi kalau di sana masih di beberapa kampung masih diterapkan kalau orang jual beli itu harus keluar dia dulu pak akadnya. Jadi yang membeli mengatakan pak saya beli ya, yang menjual mengatakan bu saya jual. Ya. Tapi kita sudah biasa nggak pakai itu. Apakah tidak ada ijab dan kotor? Sudah ada. Karena ijab kabul kita ketika kita mengambil barang itu berarti kabul. Ketika pembeli penjual itu menerima uang itu berarti ijab sudah menerima dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah jelas dalam transaksi itu demikian. Huruf tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis sehingga hukum yang dikandung nas itu ya tidak bisa diterapkan. Ya. Baik, kita lihat di dalam masalah urut ini ada hal yang fundamental. Ya. Yang paling kuat di masyarakat adalah urut yang terkait dengan masalah urut amali. Kalau urut lafzi mungkin tidak besar persoalannya. Tapi bagaimana yang terkait dengan urut yang dinamakan urut amali? Kebiasaan, ya apa yang kita lakukan di dalam sehari-hari kita. Jika kemudian masyarakat memandang itu kebiasaan yang baik dan tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang menentangnya ataupun yang melarangnya, maka kebiasaan sehari-hari itu merupakan sebuah produk hukum yang kekuatannya mengikat sama dengan kekuatan hukum yang landasannya ada kita temukan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang banyak dipertanyakan adalah di sini, yaitu huruf dari segi huruf khas. Ya, misalnya kebiasaan di sebuah daerah yang melamar itu wanita, ya pak ya, yang meminang itu wanita, bahkan ya wanita itulah yang menyiapkan seluruh dana untuk prosesi pernikahan bukan pihak laki-laki ya laki-laki yang dibeli ini urus atau kebiasaan di sebuah masyarakat nah kita baca kebiasaan itu karena ini yang khas kalau yang umum lebih lebih mudah karena sudah fenomena di masyarakat tapi yang khas ini yang kemudian kadang-kadang memunculkan masalah hanya di sebuah provinsi tersebut yang kemudian kebiasaannya bahwa wanita yang meminang laki-laki Lantas apakah kebiasaan wanita meminang laki-laki itu dibenarkan secara syariat? Karena kebiasaan itu sudah menjadi kebiasaan ya wilayah tersebut. Nah ini yang banyak dibaca. Sehingga ada yang mengusulkan misalnya bagian harta waris itu adalah sama laki-laki dan perempuan karena perempuan juga bekerja bahkan perempuanlah yang meminang laki-laki Bahkan perempuanlah yang menyiapkan dana prosesi pernikahan sehingga wanita dan anak harus diberikan bagian dari harta pusaka yang yang sama rata. Tadi muncul. Gagasan seperti itu. Kita katakan ini urut ini berlaku sangat khusus dan sangat lokal sekali. Ya. Sementara urut-urut yang terjadi pada masyarakat muslim yang lain itu adalah dosa yang kita pahami bahwa wanita lupa laki-laki lah yang membina dan laki-laki lah yang bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan rumah tangga maka bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian wanita jika terjadi antara urut yang am dengan urut yang kelas seolah-olah ada sebuah pertentangan maka yang harus kita dahulukan adalah al-urful am muqaddamun ala al-urful khas yang lebih umum itu didahulukan daripada huruf yang bersifat khusus dalam skala lokal. Karena problem jika kemudian di daerah ini begitu, kemudian di wilayah lain juga berbeda. Jadi kalau kita baca pembagian harta pusaka berdasarkan huruf, maka itu hanya berlangsung di sebuah komunitas masyarakat saja. Sebenarnya mayoritas muslim di seluruh dunia, ya, budaya yang terjadi pada mereka, orang yang berlaku di antara mereka adalah bahwa laki-laki itulah yang bertanggung jawab atas seluruh persoalan yang menyangkut masalah rumah tangga. Nah itu jika kita membaca pembagian harta pusaka berdasarkan dan lain sebagainya. Jadi jika kita baca antara huruf A dengan huruf Qaf mana kemudian yang harus didahulukan jika kemudian huruf Qaf itu seolah-olah berbeda dengan huruf yang bersifat umum yang berlaku untuk seluruh komunitas masyarakat. Nah ini yang pernah ditanya juga gimana Kebiasaannya kita kalau ke kantor itu ngasih uang <laughs> kita kalau ngurusin administrasi kebiasaannya ngasih masih kan gitu ya datang ke kantor mengurus administrasi apapun namanya itu kegiatan kita memberi memberi imbalan jasa atau umroh di mana saja. ya yang pertama bahwa sudah jelas memberi sesuatu yang bukan hadiah yang notabene nya ada yang diinginkan dari sebuah kepentingan untuk segera menyelesaikan sebuah urusan itu termasuk bagian dari arriswa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah dijanjikan sebelumnya. Beda kalau tidak dijanjikan sebelumnya, Pak. Tapi kalau sudah dijanjikan kemudian dipatok harganya dan lain sebagainya. Tetapi jika jasa tidak ada masalah kalau jasa, ya. agen-agen misalnya jasa yang agen tiket itu kan jasa memang dia membutuhkan tambahan untuk biaya transport administrasi dan lain sebagainya maka huruf tidak semuanya dijadikan landasan hukum ada huruf yang sahih dan huruf yang pasti mana yang paling besar dominan di dalam sebuah masyarakat apakah huruf yang sahih atau huruf yang pasti ternyata kita baca dari kebiasaan-kebiasaan orang Arab sebelum Islam hadir itu ternyata banyak yang kemudian diakomodir menjadi syariat Islam. Banyak. Jadi kebiasaan-kebiasaan pra Islam itu banyak yang menjadi kebiasaan-kebiasaan menjadi syariat Islam. Jadi kebiasaan orang Arab jahiliyah kemudian dijadikan syariat Islam di ajaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ternyata kebiasaan-kebiasaan mereka juga banyak kebiasaan-kebiasaan yang baik menghormati tamu itu kebiasaan orang Arab yang luar biasa. Kalau menghormati itu mereka memberikan makan, tidak cukup hanya dengan minuman atau dengan kue-mue dan lain sebagainya. Demikian juga mempertahankan ya, kesukuan itu juga bagian kebiasaan yang secara Islam juga tidak salah karena kita ingin mempertahankan kebaikan ya dari setiap komunitas yang kita miliki agar terjadi hal-hal yang baik dalam sebuah komunitas tersebut. Tetapi kalau yang salah tetap dikatakan salah meskipun dia berasal dari kabilah kita, dari golongan kita, dari komunitas kita dan lain sebagainya. Nah inilah pembicaraan kita tentang sebuah kaidah yang luar biasa yang digali dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada masyarakat bagaimana acuan hukumnya dan kekuatan hukumnya jika kemudian kita melaksanakan kebiasaan-kebiasaan tersebut maka kaidah atau kuncinya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maro'al muslimun hasan bahwa anda hasan apa yang pandang baik oleh seluruh komunitas muslim itu akan dipandang baik juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala yakin ya bahwa kebiasaan yang memang benar-benar lahir dari tanggung jawab komunitas sebuah muslim untuk menghadirkan kebaikan itu juga baik di mata Allah. Karena tidak mungkin sebuah komunitas ataupun semua umat Islam sepakat untuk menghadirkan kemaksiatan ataupun menghadirkan keburukan di tengah-tengah mereka. Mereka ya, dengan dengan izin Allah tidak akan mungkin terjadi yang demikian. Insya Allah akan selalu ada di tengah agama Islam mereka yang ingin menghadirkan kebaikan-kebaikan di tengah umatnya, di tengah bangsanya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah Bapak Ibu sekalian sedikit pengantar tentang sebuah kaidah yang bernama al or ya, Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai pemahaman, pemahaman kita terhadap usul fikih. Memang usul fikih ini bisa dibaca kadang-kadang ya, membuka wawasan kita terhadap persoalan-persoalan hukum yang semakin besar dan semakin banyak dan semakin membutuhkan solusi-solusi dan biasanya produk-produk usul fikih itu karena secara teks memang tidak ditemukan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita hanya ya, berlandaskan Al-Quran dan hadis ansih secara tekstual banyak persoalan-persoalan ini yang kita tidak berikan solusinya tapi dengan munculnya kaidah-kaidah usul fikih maka semakin memperkaya ya, memperkaya hazanah keislaman bahwa Islam itu memberikan keleluasaan kepada sebuah komunitas muslim karena mereka senantiasa dilindungi pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kita pahami dari kaidah ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Aku lupa lihada wa wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.